alihi wa sahbihi ihsan mungkin Nasa sekolah mu'alif rahimahullah ta'ala وروي أيضا عن جبير بن مطعم Kata beliau Ini footnote 4 Juga bin Mut'im bin Adi bin Naufal Al-Quraisy orang Quraisy min hulama ikurai termasuk orang Quraisy yang alim yang bijak tidak penuh emosional dina dan pemimpin Quraisy maka dan beliau adalah dan beliau adalah seorang pakar nasab pada diambil dari beliau adalah nasab orang Quraisy dan umumnya orang Arab ayah beliau Al-Mut'im itulah yang memberikan suaka Ajaran pada Rasul, suaka keamanan pada Rasulullah SAW Alaihi ketika Rasul tiba dari kota Taif ketika Rasul diusir oleh Bani Saqif ketika Nabi mengajak Bani Saqif dengan Islam dan ini dalil bahasanya muamalah semacam ini bukan walak dan orang kafir ketika itu umat eh, orang kafir namun dia memberikan suaka kepada Nabi sehingga bisa masuk kota Mekah dalam keadaan aman dan tidak diganggu orang pemberian e, eh, dilindungi oleh orang kafir semacam ini meminta e, eh, e, eh, itu perlindungan oleh orang kafir semacam ini bukanlah bentuk loyal kepada orang kafir ini adalah muamalah yang dibolehkan dan tentu tidak akan orang itu eh, berani berkorban semacam ini kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berkesan di hatinya karena akhlaknya dan karena perilakunya. Bagaimana M adalah salah seorang yang bangkit untuk nakdi sahifah merosak-rosak lembaran al-zairah yang zalim yang berisi boikot kepada kaum muslimin Bani Hasan dan Bani Muthalib kaum muslimin dan keluarganya Nabi pernah diboikot selama tiga tahun seluruh orang-orang Mekah Quraisy sepakat untuk membuat dan mereka membuat perjanjian perjanjian ditulis dan digantungkan di nah ya, terakhir dengan dirobek-robeknya perjanjian ini di antaranya merusak dan dirobeknya Rukain Jubair masuk Islam sebelum Fatah Mekah ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Nabi sudah dekat di kota Mekah pada saat Fatul Mekah dan mengatakan sesungguhnya di Mekah ada empat orang dari Quraisy yang arba abdihim anisyirki yang paling tidak suka dengan syirik dan paling gemar dengan Islam. Di antara yang Nabi sebutkan adalah yang bin Mut'im. Dan juga tahun 57 Hijriah. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Laisa minna man da'a ila Bukanlah golongan kami orang yang mengajak kepada asobia mendakwakan asobia oleh semina man qatala ala asofia dan bukanlah bagian dari kami orang yang berperang karena fanatisme oleh semina dan bukanlah golongan dari kami orang yang mati ala asobia karena mempertahankan dan membela dan memperjuangkan asobia tersebut dihatkan oleh Abu Dawud dan dihatkan oleh oleh muslim dengan semakna namun semak beda sahabatnya itu Abu Hurairah kalau melihat itu. muslim Aidan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasara qaumahu ala khairil haqqi siapa yang membela-bela kelompoknya padahal kelompoknya tidak dalam kebenaran padahal kelompoknya salah bawakan ba'ir maka dia pastikan seekor unta Allah diru dia yang terposok ke dalam sumur yang ada unta terposok ke dalam sumur bahwa yunza'u bihi maka ditarik yang dipegang yang ditarik adalah ekor unta tadi maksudnya menolong namun tambah sakit kaumnya salah bila-bila maka semakin dalam bencana. Satu satu Tarda atau Rudia maknanya askota terpaksa maksudnya sakota fi bi'ri dalam sumur atau tahawara min lain terpaksa dari gunung dan semacamnya Yunza Yujuzat Tarik yuk talak Tarik Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud Kata Muhakkik bahwa Sahihul Isnad Dan ada juga yang Moko Juga diriwayatkan Abu Dawud Dari Ibnu Mas'ud Faidakana hadat tada'i fi hadil asma'i وهذا الانتساب الذي يحب الله ورسوله فكيف بالتعصب مطلقا وتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة وإما مكروهة فإذا كان هذا maka jika ini Ada tadai Seruan Seruan ini Di hadil asma berkaitan dengan nama-nama ini dari intisab dan penisbatan ini ya penutnam maksud nabi maksud penulis adalah penisbatan itu pada muhajir dan ansar yang terdapat dalam hadis yang lewat halal ya muhajirin halal ya ansar satu intisab dan satu nama yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu saja dicela ya. itu saja dicela karena ya Padahal namanya adalah muhajir dan ansar Satu nama yang mulia dan ditindak oleh Allah dan punya Itu saja dicela Dan tidak dibusuk-busuk kan ya. Itu dicela dan dibusuk-busuk kan Padahal ada nama yang Intisat yang yuhibullah wa rasuluh Pakai satu ta'asub di masyarakat Maka bagaimanakah dengan ta'asub Dengan apa nasib kepada kelompok secara mutlak. Wataka ilin nasab dan menyuruh-nyuruhkan nasab buat dan penisbatan yang boleh jadi hubungnya mubah atau bahkan makruh. Jika seruan fanatisme dengan nama dengan satu nama yang dicinta Allah dan Rasulnya dengan tegas dan Quran dan Sunnah yaitu wajib dan anfak itu saja dibusuk-busukkan oleh Nabi nah, maka bagaimanakah Nabi dengan mempropagandakan dan menyerukan dengan seruan fanatisme untuk nama-nama dan intisab-intisab yang boleh jadi mubah karena intisab kedaerahan, intisab kesukuan, melibatkan sifat daerah dan suku kan ubah aljawi ya. apalagi juga nah, intisarnya dari intisar yang masuk itu gimana lagi tuh hukumannya atau gimana lagi busuknya oh yang lama mau tidak asal aja dibusuk-busuk kan Kenapa bisa kita katakan min dofil aula? Kalau nama syar'i saja dibutuhkan maka nama yang mubah min dofil aula. Kenapa kok bisa kita katakan min dofil aula? Wadhalika anak intisab ila ismi syar'i ahsan min intisab ila ghairi. Nah, intisab pada nama yang syar'i lebih utama.